Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi taraha yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Pembahasan dari pelajaran yang terakhir kita telah membaca hadis dari bab istiqbal istiqbal Ka'bah yang berkaitan dengan kisah tahwilul kiblah perpindahan kiblat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulunya mereka menghadapkan kiblat ke arah Baitul Maqdis selama enam bulan di kota Madinah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 144 qad nara taqallaba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram ayat yang berisikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta umatnya untuk memindahkan kiblat mereka ke arah Ka'bah dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya para sahabat Ketika itu mereka ada yang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kuba. Dan turunlah ayat ini. Lantas ada seorang sahabat yang lainnya mendatangi mereka dan menyeru bahwasanya Ka'bah telah eh, kiblat kaum muslimin telah berpindah ke Ka'bah. Maka mereka memindahkan kiblat mereka di pertengahan sholat mereka ke arah Al-Ka'bah wa kanat wujuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya al-wajibu ala kulli muslimin ayyataharra jihatal qiblah imma bil ma'rifah awis su'al idza lam ya'rifuha. Kewajiban bagi setiap muslim untuk mereka benar-benar meneliti dan mencari di mana arah kiblat mereka. Dimanapun mereka berada. Baik mereka ketika mukim ataupun ketika safar sedang bepergian. Ya, maka ketika tiba waktu sholat diwajibkan atas kita semua untuk mencari di mana arah kiblat bisa diketahui dengan bil ma'rifah, dengan ilmu perbekalan kita yang kita miliki. Atau bisual atau dengan menanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Nah, jadi tidak eh, langsung kita melaksanakan sholat, namun kita mencari terlebih dahulu ke arah, mana kita mengarahkan eh, kiblat dari sholat kita. <clears throat> Kemudian wa idza lam yajid man yas'alu fa innahu yajtahid hasba ilmihi. Ketika dia nah, dengan uh, ma'rifah dia tidak mengetahuinya. Dan juga dia tidak mendapatkan ada orang yang bisa dia tanya. Ya ini biasanya terjadi ketika sedang bepergian atau ketika kita berada di tempat yang asing, tempat yang baru Ya, adapun di masjid ini sangat mudah sekali diketahui arah kiblat. Ketika dalam keadaan bepergian di tempat yang asing, tempat yang baru, disinilah terjadi um, keadaan seperti ini. Maka seseorang ketika tidak mengetahui dia berijtihad. Berijtihad sebatas pengetahuan dia disinilah arah kiblat. Nah, Fa in maka ketika dia melaksanakan salat ya, dia salat menunaikan salat fardunya. Selesai. Wa ulima annahu qad akhta dan dia telah diketahui atau dia diberitahukan bahwasanya ya Anda telah salah dalam arah kiblatnya. Ya, yang harusnya ke arah barat tapi ternyata Anda salat menghadap ke arah timur. Misalkan, maka dijelaskan oleh para ulama fa innahu la i'adata alaih. Maka sesungguhnya tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi sholatnya. Dikarenakan dia telah berijtihad. Nah, ini keadaan ketika dia berijtihad. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Dan inilah pendapatnya mayoritas dari ahli ilm. Pendapat dari mayoritas ahli ilm. Bagaimana ketika dia tidak berijtihad? Nah, seorang sholat, namun dia tidak berijtihad. Ya, langsung dia tunaikan tanpa mencari terlebih dahulu. Maka dijelaskan oleh para ulama, dia harus mengulangi sholatnya selama batas waktu yang belum keluar. Artinya waktu tersebut masih dalam salat tersebut. Nah. Keadaan yang berikutnya wa in ulima fi asna'i salatih. Ketika dia diberitahu ya, arah kiblat yang benar di pertengahan salatnya sedang salat ya, menghadap ke timur. Nah, kemudian ada orang lewat di belakangnya melihatnya. Salatnya menghadap ke timur. Lantas diberitahu atau diberikan isyarat arah kiblatnya terbalik. Ya kan? Arah kiblatnya salah. Naam, fa innahu yudhir wa yataharrak. Maka dia harus segera berbalik arah. Sebagaimana perbuatan dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Masjid Kuba. Fa innahu yudhir wa yataharrak ila jihatin shawab. Dia harus segera mengarahkan membalik arah tubuhnya ke arah kiblat yang benar. Dan ini tidak mempengaruhi Eh, kesohihan dari sholatnya. Ya gerakan seperti ini tidak mempengaruhi keabsahan dari sholatnya dikarenakan gerakan seperti ini adalah gerakan yang diperlukan untuk maslahat dari sholat tersebut. Nah, dan nanti insya Allah akan ada penjelasannya terkait dengan gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat ataupun hukumnya makruh ataupun diperbolehkan. Wallahu taala alam. Kemudian dari bab ini kita dapat menyimpulkan dan mendapatkan faidah bahwasanya di sana ada beberapa jenis atau keadaan seseorang uh, gugur darinya sholat menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ini kan hukumnya syarat sahnya sholat Nah, bisa diperbedakan antara syarat dan rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan, dikerjakan di luar ibadah tersebut, di luar ibadah sholat. Dan e, sholat tadi atau ibadah tadi tidak akan sah tanpa adanya, tanpa adanya syarat tersebut. Misalkan wudhu. Nah, wudhu syarat sah sholat. Tidak ada wudhu maka tidak boleh ada sholat. Bisa difahami? Nah, dan ketika adanya syarat, belum tentu mengharuskan adanya ibadah tersebut. Ini makna dari syarat. Di luar ibadah. Bisa dipahami? Di luar ibadah. Tidak adanya syarat, tidak adanya amalan ibadah. Adanya syarat, tidak mengharuskan adanya ibadah. Sebagai contoh tadi wudhu. Harus ada dalam sholat. Kalau tidak ada wudhu, tidak ada sholat. Kalau ada wudhu, apakah diharuskan sholat? Tidak. Ya, tidak diharuskan sholat. Kecuali ketika sudah masuk waktu e, sholat fardu wajib. Atau ketika dia telah selesai melaksanakan sholat fardu, dia berwudhu kembali, batal. Nah, bisa dia gunakan untuk sholat sunnah, membaca Al-Quran, atau amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ataupun dia tidak mengamalkan ibadah sama sekali. Hanya sekedar berwudhu saja. Tapi ini syarat. Adapun rukun, rukun berada dalam suatu ibadah. Nah, seperti uh, berdiri nanti akan dijelaskan. Nah, atau ikhram dan yang semisalnya ruku, sujud, semua ini rukun. Ketika tidak ada, maka tidak sah ibadah tersebut. Nah. Dari bab ini, dari bab menghadap Ka'bah ini, di sana ada beberapa keadaan yang dijelaskan oleh para ulama, mereka ini digugurkan dari menghadap dari menghadapkan ke kiblat salat mereka. Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah al-mahbus fi makanin doyik. Orang yang ditahan dalam tempat yang sempit. Ruangan terbatas tertutup. Nah, waliyadzubillah ketika seseorang mengalami keadaan seperti ini, dia ditahan dalam satu ruangan. Nah, kemudian dia harus melaksanakan sholat Nah, dan di sini memang banyak banyak dijabarkan oleh para ulama bagaimana dia mengetahui waktunya, nah, bagaimana dia bertoharah. Namun di sini kita akan bahas tentang menghadap kiblatnya. Maka di sini dia gugur menghadap kiblat. Salat ke arah manapun teranggap sebagai salat yang sah. Ini yang pertama. Al-mahbus fi makanin bayit. Orang yang kedua al-marbut. Ya, orang yang terikat. Nah, ini pun sama dalam keadaan seorang terikat ya wallahu taala dengan sebab apa dia terlepas dari menghadap kiblat ketika dia tahu sudah masuk waktu salat maka dia harus tunaikan salat kemudian yang ketiga adalah al marid alladzi laisa lahu ahadun ayudiruhu au ayudirahu seorang yang sakit yang dia tidak memiliki satupun ya yang dapat membantu mengarahkan dia kiblat. Nah, ini pun terlepas darinya dan tergugurkan darinya syarat menghadap kiblat. Yang keempat adalah al-mujahid fi sabillillah orang-orang yang berperang di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka juga terbebaskan dari menghadap kiblat. Misalkan musuh ada di, di arah timur, ya dan dia harus melaksanakan sholat Nah, sebelum waktunya habis. Tetap berperang dan dia tidak mengarahkan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima adalah al-khaif asy Seseorang yang berada dalam ketakutan yang sangat. Ketika seseorang sangat ketakutan dengan berbagai sebab. Nah, gangguan atau yang semisalnya, maka disinilah dia juga tergugurkan dari menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh, al-musafir yuridu ayatanaffal wa huwa 'ala rahilah. Seseorang yang safar bepergian kemudian ingin melaksanakan salat sunnah dan di atas kendaraannya. Ini yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya ya terkait ya bolehnya atau sunnahnya menghadap kiblat bagi keadaan seperti ini. Orang yang safar kemudian salat sunnah dan di atas kendaraan. <clears throat> Kemudian yang ketujuh, enam, yang kedelapan adalah ke, ketujuh enam keadaan ketika seorang tidak mengetahui arah kiblat. Tadi seperti ketika dia berijtihad. Ya. Maka tidak ada e, kewajiban baginya untuk mengulangi e, sholatnya Dan yang terakhir adalah ketika liman khasyya alaihi ayah rujaan waktihi. Nam, wahwafi rahilatih. Ketika seorang dalam keadaan safar, dia di atas kendaraannya dan dia hendak melaksanakan sholat wajib, setelah fardu. Namun dia apa tadi? Diwajibkan untuk turun kan? Telah kita jelaskan diwajibkan dia untuk turun melaksanakan sholat tidak di atas kendaraannya. Namun ketika dia tidak dapat turun, tidak mampu untuk turun dan waktu sudah hampir habis maka di sini dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tanpa menghadap ke kiblat. Wallahu taala alam. Ini beberapa keadaan yang dijelaskan oleh para ulama mereka tergugurkan dari menghadap kiblat ketika sholat. Kita lanjutkan membaca dari kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-qiyamu wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin al-qiyam berdiri di sini nanti akan dijelaskan hukum berdiri dalam salat setelah seorang mencari kiblat mengarah ke kiblat ya dia berdiri untuk membuka salatnya nah masih jauh ini ya kita belum takbir ya di sini masih membuka masih berdiri kemudian nanti akan dijelaskan salatnya orang sakit salat di atas e, kapal nah kemudian juga salat sunnah ya berdiri dalam salat sunnah nah Taib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri dalam salatnya baik salat wajib maupun salat sunnah. Hal ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa lillahi qanitin dan berdirilah kalian bersama dengan atau karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang uh, Nah. Wa amma fis safar kana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Adapun ketika dalam keadaan safar bepergian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di atas kendaraannya untuk menunaikan sholat sunnah. Ini telah kita lewati pembahasannya. Wasan li ummatihi ayusallu fil ayusallu fil khawfi syadidi ala aqdamihim au rukbanan kama taqaddam. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya agar mereka menegakkan salat ketika dalam keadaan suasana yang menakutkan dalam keadaan perang atau yang semisalnya mereka sholat di atas kaki-kaki mereka dengan berjalan ataupun dengan berkendara sebagaimana telah lewat pembahasannya ini bukan hadis namun ini adalah perkataan dari penulis ya ini bukan hadis namun ini perkataan dari penulis wadzalika qauluhu ta'ala hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu على salawati والصلاة الوسطى wusta لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو khiftum فإذا آمنتم rukbana الله كما علمكم ما لم 'allamakum تعلمون نعم وصلى صلى الله عليه وسلم في wasallam fi جالسا Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ketika keadaan sakitnya mendekati wafat beliau salat dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan dari sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. وصلها كذلك مرة أخرى قبل هذا حين اشتكى وصل الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون Hadis ini dari sahabat sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika keadaan sakit di lain di lainnya, nah, karena ketika itu beliau pernah dalam riwayat lain disebutkan beliau sedang berlatih menunggang kuda, kemudian Eh, kuda tersebut tergelincir dan beliau jatuh. Dari jatuh tersebut menyebabkan beliau tidak bisa mengimami para sahabat dengan berdiri. Hina istaka. Maka para sahabat yang sholat di belakang beliau berdiri. Beliau duduk kemudian para sahabat berdiri. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk duduk. Sholatnya duduk. Kemudian kata Nabi SAW ketika sudah selesai, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum kaum Faris dan kaum Rum, ya ahlu kitab, Nasor, yang dimana mereka berdiri untuk raja-raja mereka dan raja-raja mereka ini dalam keadaan duduk, artinya bentuk penghormatan. Fala taf'alu maka jangan kalian lakukan hal ini Sungguhnya imam itu untuk diikuti apabila dia rukuk maka rukuklah. Apabila imam tersebut berdiri maka berdirilah. Apabila imam tersebut salat dalam keadaan duduk maka duduklah kalian dalam salat. Nah, salat bersamanya. Taib. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum berdiri dari salat fardu. Masalah yang pertama, Mahukmul qiyam fi salatil fard. Apa hukumnya berdiri dalam salat fardu? Al-qiyamu fi salatil faridah. Berdiri untuk menegakkan salat fardu. Hukmuha ruknun min arkanis salat Hukumnya adalah rukun diantara rukun-rukun salat. La tasihhu salatu illa bihi. Tidak akan sah salat kecuali dengan berdiri. Wahada ruknun liman kana qadiran alaih. Dan hukum rukun ini berlaku bagi orang yang mampu. Nanti akan datang penjelasannya bagi orang yang tidak mampu bagaimana? Nah, di bab yang setelahnya. Dalilnya apa? Dalilnya daliluhu minal kitab wa sunnati wal ijma'. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dari hadis kemudian berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Yang pertama dari dari Al-Qur'an. Telah disebutkan oleh Al-Musannif wa qumu lillahi qanitin. Yang dalil yang pertama. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di dalam salat. Nah. Wa amma minas sunnah, adapun dari hadis Fahadithu Imran bin Hussein dari sahabat Imran bin Hussein Alladhi sayati dzikruh yang akan datang penjelasannya nanti di bab yang setelahnya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salli qa'iman. Salatlah kamu berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan Apabila engkau tidak mampu berdiri maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Dan apabila tidak mampu untuk duduk, maka salatlah dengan berbaring. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini dalil dari hadis ya, yang menunjukkan kepada kita perintah dari Nabi SAW untuk kita melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Nah, ini terkait dengan hukum berdiri pada sholat fardu. Hukumnya adalah rukun. Wa amal ijma' adapun kesepakatan dari ahli ilm. Faqad naqalahu jam'un min ahli ilm minhum Ibn Abdul Bar wa Nawawi wa syafii wa ghairuhum ala rukniyatil qiyam fi shalawatil fardhah liman kana qadiran alaih. Adapun untuk berdiri ini telah dinukilkan kesepakatan dari Al-Imam Ibn Abdul Bar, Al-Imam an Nawi, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang selainnya atas apa rukunnya berdiri pada seluruh salat-salat fardu bagi mereka yang mampu. Di sini kita sebutkan nukilan dari mereka. Qala Ibnu Abdul Bar fil Istidhkar أجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدة atau qa'idan wa huwa qadirun al qiyam. Telah disepakati oleh para ulama bahwasanya berdiri dalam melaksanakan salat fardu ini adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qum lillahi qanitin. Maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk melaksanakan salat fardu dengan duduk dalam keadaan dia mampu untuk berdiri. Ya, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Nah. Wa qala An-Nawawi fil Majmu' Al-qiyam fil faraid fardun bil ijma' la tasihhu salatu min al-qadir alaihi illa bih. Berdiri untuk melaksanakan salat salat fardu ini semua adalah disepakati oleh ahlu ilm tentang kewajibannya. Tidak sah salat seseorang ketika dia meninggalkan berdiri tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Um dengan yang semakna, wala yujzi man ataqal qiyam ayusalliya illa qa'ima. Dan tidak sah ya salatnya seseorang yang mampu berdiri namun dia berdirinya nah salatnya tidak dengan berdiri atau dengan duduk. Ini terkait dengan permasalahan yang pertama rukunnya berdiri pada salat fardu. Kemudian yang kedua, di sini kita sebutkan namun akan datang penjelasannya pada beberapa bab yang akan datang. Namun tidak mengapa di sini kita lengkap lengkapi ya namun nanti ketika telah datang babnya kita ulangi kembali dengan lebih rinci. Permasalahan yang kedua, bagaimana hukumnya berdiri untuk sholat sunnah? Ya, mahukmul qiyam fi salatin nafilah. Amman nafilah fal qiyamu fiha mustahabun. Adapun untuk sholat sunnah, maka berdiri ini adalah hukumnya sunnah. Sholat sunnah berdiri hukumnya adalah sunnah. Nah, walaysa fardin auruk nih, Ya bukan hukumnya fardu atau rukun. Wal julusu fihi jaizun walau walau kana ma'al qudrah. Dan dia diperbolehkan untuk duduk pada sholat sunnah walaupun dia mampu untuk berdiri. Nah, ini adalah pembahasan berdiri pada sholat sunnah. Fahada bijma'i ahli ilm. Dan ini telah dinukilkan kesepakatan pula dari ahli ilm al-fuqaha rahimahumullah terkait dengan bolehnya duduk pada sholat sunnah dan berdiri adalah hukumnya mustahab. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat malam dengan sholat yang panjang ya pada malam tertentu berdiri. Ya beliau sholat malam berdiri. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Sholat malam adalah hukumnya sunnah. Beliau melaksanakannya dengan panjang dalam keadaan berdiri walailan tawilan qaidan dan pada malam yang lainnya beliau melaksanakannya dengan salat yang panjang dalam keadaan duduk ya dalam keadaan duduk wallahu taala alam ini terkait dengan hukum berdiri pada salat sunnah taib <clears throat> kemudian faedah yang selanjutnya al faedah salisa faedah yang ketiga Masalah yang pertama telah kita bahas rukunnya berdiri untuk sholat fardu. Masalah yang kedua telah kita jelaskan eh, sunnahnya berdiri untuk sholat sunnah. Ya, nah dan boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Al faidah thalitha faidah yang ketiga Al musalli wa huwa jalisun sawa'un fil faridah awin nafilah fa lahu ajrun kamilan. Nah, al-musalli wa huwa jalisun lil udri sawa'un fil fariidhah aw nafilah fa inna lahu ajrun kamilan. Orang yang melaksanakan salat dalam keadaan duduk dan dia memiliki halangan udzur. Ya, memiliki halangan udzur sebab sakit atau yang semisalnya. Baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah maka dituliskan baginya pahala yang sempurna. Nah, dituliskan baginya pahala yang sempurna. Li hadis Abdullah bin Amr berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanah min al-ibadah thumma marida qila lil malaki al-mukal bihi uktub lahu mithla 'amalihi ketika seorang hamba dia berkeinginan untuk melaksanakan suatu ibadah kemudian Allah takdirkan sakit ya sakit sehingga tidak jadi untuk melaksanakannya maka diperintahkan oleh malaikat yang menulis catatan amalannya untuk menuliskan sempurna dari niat tersebut ya walaupun dia tidak mengamalkannya Oktoberlahu tulislah dia untuknya seperti dia mengerjakannya misla amali Al-faidah rabiah, faidah yang keempat. Man shalla nafilah qa'idan ma'al qudrah al qiyam falahu nisfu al qa'im. Faidah yang keempat, barang siapa yang salat sunnah duduk, kemudian dia mampu untuk berdiri. Dia mampu untuk berdiri. Maka pahala baginya adalah setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Seorang melaksanakan sholat sunnah, mampu berdiri dan dia duduk. Maka pahalanya diberikan setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Waman ala janbin falahu nisfu ajrul qa'id dan barang siapa yang dia mampu untuk melaksanakan sholat sunnah duduk dan dia berbaring melaksanakannya maka dia dapatkan setengahnya dari pahala orang yang duduk. Hal ini berdasarkan dari hadis Imran bin Hussein radhiyallahu taala anhu, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang berdiri untuk salat sunnah maka ini adalah yang utama. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tersebut duduk maka setengah pahalanya. Wa man shalla na'iman aw muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salat berbaring maka dia mendapatkan setengah pahalanya dari orang yang duduk. Wallahu taala alam. <clears throat> Kemudian hadis yang disebutkan oleh al-musannif wa fi maradi mautihi jalisan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat ketika sakit ya, mendekati wafatnya dengan duduk. Nah, di sini terkait dengan pembahasan bagaimana hukumnya ketika seorang imam dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu untuk berdiri. Apakah diperbolehkan baginya untuk mengimami sholat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya dia diperbolehkan mengimami sholat, walaupun dalam keadaan dia tidak mampu untuk berdiri. Berarti dia melaksanakannya dengan cara duduk. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan hadis yang disebutkan di sini. Nabi SAW mengimami para sahabat dalam keadaan duduk dan beliau dalam keadaan sakit. <clears throat> Nah, ini hadis yang disebutkan ketika itu beliau sakit dan didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW memberikan syarat untuk ruku, maka Abu Bakar di sebelahnya berdiri dan melaksanakan ruku sehingga makmum yang di belakangnya ikut ruku dengan melihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini pendapat yang rajih dari kalam ahlu ilm. <clears throat> pendapatnya Ibn Mubarak, Auza'i, Thawri dan yang selainnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya tadi berarti yang kelima, kemudian yang keenam. Bagaimana hukumnya makmum yang sholat di belakang imam dalam keadaan duduk? Apakah mereka diwajibkan untuk duduk? Ataukah diperbolehkan bagi mereka untuk berdiri. Dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara ahli ilmu. Ada yang menyebutkan bahwasanya pendapat yang pertama mengatakan ketika makmum tersebut mampu untuk berdiri, maka tidak diperbolehkan untuk duduk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan mereka wajib duduk berdasarkan hadis yang telah disebutkan dalam kitab ini. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya berdiri bagi makmum dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah sunnah. Bisa difahami? Berdiri bagi makmum dalam keadaan seperti ini imamnya duduk maka hukumnya sunnah. Nah, dan tidak diwajibkan bagi mereka untuk berdiri. Artinya mereka bisa diberikan pilihan, boleh berdiri, boleh duduk. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan dari menjamak kedua hadis yang e, berisikan seperti pertentangan. Ya, dalam hadis di sini sebutkan perintah untuk duduk. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah mengimami para sahabatnya duduk dan para sahabatnya berdiri. Ketika dikumpulkan maka di sini disembuhkan oleh para ulama hukum berdiri bagi makmum yang keadaannya seperti ini adalah sunnah. Adalah sunnah. Wallahu taala alam. Dan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya berdiri ini adalah wajib, ini termasuk pendapat yang kuat. Ya, termasuk pendapat yang kuat karena mereka berdalil dengan hadis seliko iman. Salatlah kamu berdiri. Ya, kalau dia mampu berdiri maka wajib untuk berdiri. Jadi walaupun dalam keadaan imam duduk makmum tetap berdiri. Ini pendapat yang pertama. Ya, dan ini lebih akhwat, ya, lebih hati-hati dalam mengamalkan, dalam diamalkan. Jadi dia ketika dia mampu berdiri. Nah, wallahu taala alam. Adapun untuk bab yang berikutnya, salatul maridi jalisan, salatnya orang yang sakit dengan cara duduk, kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya.